BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Saya datang kemari hanya untuk menjernihkan persoalan ini. Uh, um, Apa? Ya, baiklah, Kilurah. Hmm? Sebenarnya saya juga sudah ngerti kok. Nah, itu saya hanya merasa tidak enak saja sama Denmas Jatmiko itu. Tidak bisa menolak keinginan beliau. Lagi pula, semula saya pikir tidak akan ada yang tahu kok. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial Mengapa Bapak dan Ibu melarangku berhubungan dengan Demas Jatmiko? Mengapa hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar? Tapi aku percaya, Bapak dan Ibu tidak bermaksud buruk padaku. Tidak ada orang tua menjerumuskan anaknya sendiri. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S. Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Joko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia Terletak di antara dua benua Asia dan Australia Juga di antara dua samudra Samudra Hindia dan Samudra Pasifik Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Jatmiko menunggangi kudanya dengan tenang Belendung seperti biasa membuntutinya dari jarak yang agak jauh. Mereka berkuda mengitari desa Jatisari. Suasana jalanan sepi lengang. Dari jauh, tampak pucuk-pucuk daun bambu yang menari-nari disapu angin ke kiri dan ke kanan. Di balik rimbunan daun bambu itulah rumah Pirokerti, paman atau pak leknya Belendung tinggal. Jatmiko sudah tidak sabar lagi ingin bertemu dengan Setioningsi. Karena itu dia memacu kudanya lebih kencang. Hari-hari terasa sepi bagi Setioningsi setelah kedua orang tuanya melarang bertemu dengan Jatmiko. Hidup rasanya tanpa gairah lagi. Dia lebih sering mengurung dirinya dalam ruangan bilik. Malam dan siang hampir tiada bedanya. Suram. Dunia tampak suram. Langit di luar seperti senantiasa diselimuti mendung. Dan jika malam tiba, sebelum dia membaringkan tubuhnya yang terasa lesu di atas ranjang tidurnya, gadis itu selalu mengeluarkan pakaian berwarna merah kembang-kembang dari lemari. Pakaian yang pernah tertinggal di sungai dan dibawa Jatmiko ke rumahnya, kemudian dikembalikannya lagi. Oh, pakaian ini memang sederhana sekali, tapi indah. <laughs> Enak sekali dipakainya. Dan Mas Jasmiko ingin aku mengenakannya pada saat pesta perkawinan kami nanti. Uh, tapi apakah hal itu mungkin terlaksana? Apakah bukan hanya sekedar impian indah belaka? Hmm. Sekarang aku tidak bisa menjumpainya lagi. Entah sampai kapan. Atau bahkan mungkin untuk selamanya aku tidak bisa menjumpainya lagi. Oh, mengapa Bapak dan Ibu melarangku berhubungan dengan Den Mas Miko? mengapa hal itu dianggap sebagai suatu kesalahan yang besar. Tapi aku percaya, Bapak dan Ibu tidak bermaksud buruk padaku. Tidak ada orang tua menjerumuskan anaknya sendiri. Dan selama ini, Bapak dan Ibu memberikan yang terbaik untukku. Ya, kali ini pun pasti dia memberikan yang terbaik. Tapi Mengapa susah sekali menerimanya? Di mana letak kesalahannya? Apakah aku sudah berubah? mataku berubah? Perangaiku berubah karena mencintai Den Mas Jatmiko? Dulu aku seorang anak penurut. Hampir tidak pernah membantah perkataan orang tua. Tapi sekarang, aku merasa lain. Aku merasa bapak dan ibu tidak bersahabat lagi denganku. Tidak seperti dulu. Sekarang mereka tidak lagi ramah, bahkan terus-menerus mencurigaiku, mengawasiku dari pagi hingga malam tiba. Dari sejak aku terbangun hingga kembali tidur. Oh, mengapa bisa begitu? Mengapa pernah tenang? Tidak pernah merasa damai, selalu gelisah. Apakah cinta sumber kegelisahan di hati manusia? Kalau begitu, apakah cinta akan membuat manusia bahagia? Atau sebaliknya? Sementara itu, Jatmiko sudah menunggu sejak tadi di pondok kediaman Wirokerti. Dia pun mulai gelisah, karena Setioningsih belum juga muncul. Kok belum datang juga ya, Dimas? Mungkin ada halangan. Susah juga kalau begitu. Jauh-jauh kita berkuda dari Mataram sampai di sini, tidak ada hasilnya. Hanya duduk-duduk menunggu. Aku tahu dia mendapat kesulitan. Aku bisa merasakannya dari sini. Ah, terus bagaimana, Denmas? Apa kita akan terus menunggu sampai malam hari? Ambil kudamu, Belendung. Kita pulang saja. Sepertinya tidak datang, Den Mas. Lawang sudah sore begini. Memang susah, Paman. Kalau hubungan cinta dilarang orang tua. Tidak berjalan mulus. Pasti Ningsi tidak bisa menemukan alasan keluar dari rumahnya. Karena itu, sebaiknya kita kembali ke Mataram. Uh, terima kasih Paman Wirokerti. <laughs> Nanti entah hari apa kami akan kembali lagi. Sekarang kami pamit. Oh, ye ye, <laughs> Monggo Den, silahkan. Dengan perasaan kecewa, Jatmiko menghampiri kudanya yang ditambatkan di bawah pohon di samping pondok. Belendung juga lalu naik ke atas punggung kuda. Sementara Wirokerti mengantarkan sampai di pintu pagar halaman. Kami pulang dulu, Paman Wirokerti. Ya, ya, ya. Mohon pamit, Paman. Ya, ya, ya. kasihan. Tidak orang kaya ataupun orang miskin, rakyat jelata atau keturunan ningrat, kalau jatuh cinta sama saja, sama-sama gilanya, sama-sama buta matanya. <laughs> Wiro Kerti baru menyalakan lampu minyak di serambi pondoknya ketika melihat Kilurah Jatisari memasuki halaman. Ia sudah dapat menduga apa maksud kedatangan kepala desanya. Mereka segera duduk di serambi pondok dan membicarakan masalah hubungan antara Setia Ningsih dan Jatmiko. Memang aku melarang Setia Ningsih keluar rumah Wirokerti. Dan terus terang aku berusaha mencegah agar hubungan antara anakku dengan Denmas Jatmiko jangan sampai berlanjut. Oh, ini kulakukan justru karena aku menghargai Gusti Tumenggung, Sayang Logo, dan keluarganya. Aku melihat hubungan ini tidak pada tempatnya. Tidak serasi, tidak sepadan. Mereka berlainan derajat. Nah, kita semua tahu Mas Jatmiko itu siapa. Dan Setianingsih itu siapa. Ya, ya, ya. Memang Benar Ki Lurah. <laughs> Aku setuju pendapat Ki Lurah. Tapi sebenarnya kasihan juga mereka itu. Loh. Kasihan anak gadismu itu loh. Kasihan bukan berarti membiarkan mereka melanggar pagar-pagar pembatas Wirokerti. hah? Justru kalau kita tidak segera mencegah atau bahkan sebaliknya memberikan keleluasaan pada mereka, kita ini akan menjerumuskan anak-anak muda yang belum berpengalaman ini. Hah? Yang melakukan segala sesuatunya hanya karena dorongan hawa nafsu belaka. Hmm? Dari semula, saya juga sudah tidak setuju, Kilurah. Hmm. Nah, Raden Macat Muko itu kan sudah punya tunangan. Iya. Yeah. Tapi dia tidak mau mendengar. Katanya tidak enak sama Den Mas Jatmiko, tidak bisa menolak. Memang dia tidak mau ikut campur urusan ini. Tapi kalau rumahnya dipakai pertemuan seperti itu kan namanya juga ikut campur. Nah, benar istrimu birokrasi. Hmm, Hah? Iya, iya. Walaupun kamu tidak ikut campur, tidak tahu menau atau pura-pura tidak tahu, tapi kenyataannya mereka membuat pertemuan secara sembunyi-sembunyi di sini. Mau tidak mau, kalau sampai terjadi apa-apa nih, ya, ya. kamu pasti terlibat, Winokerti. Uh, uh, iya, kita semua akan terlibat. Hmm. Coba saja, Kalian bisa membayangkan seandainya hubungan mereka itu diketahui Gusti Tumenggung Jayeng Logo. Nah, dan kalau sampai beliau tidak berkenan, kemudian datang kemari. Iya, iya, iya. Nah, siapa yang berani menghadapi coba? Hmm. Hmm. Kita jadi orang tua harus bisa melihat segala sesuatunya itu lebih jauh. Nah, Jangan mengikuti anak-anak muda mereka belum banyak makan asam garamnya kehidupan. Mereka masih silau, masih belum tajam penalarannya. Iya, apalagi mereka sedang sama-sama jatuh cinta. Nah. Waduh, tambah gelap Ki Lurah. Itulah Nyai. Saya datang kemari hanya untuk menjernihkan persoalan ini. Uh, um, apa? ya, Baiklah, Ki Hmm? Sebenarnya saya juga sudah ngerti kok. Nah, itu saya hanya merasa tidak enak saja sama Denmas Jatmiko itu. Oh. Tidak bisa menolak keinginan beliau. Hmm. Lagi pula, semula saya pikir tidak akan ada yang tahu kok. Uh, barang seperti itu mau ditutup-tutupi seperti apa? pasti akan tercium juga baunya, Kang. Kamu saja yang kena bujukan si Blendung. Barangkali hmm? kalau dan Mas Jatmiko bisa mengerti. Si Blendung itu loh, Kang. Keponakanmu itu yang nyeruduk terus. Nah, sudahlah, sudahlah, sudahlah Nyiwiro. Kita tidak perlu lagi mencari siapa yang salah, ya. Tapi kalau hal ini kita terus-teruskan, kita semua akan salah. Hmm. Jadi begini saja. Kalau misalnya nanti Denmas Jatmiko datang lagi, iya, ya, ya, ya. kalian berdua yang harus berani berterus terang. Uh, kalau kamu tidak berani, biar aku yang ngomong. Wih ya jangan toh. Nah terus? Kamu kan perempuan. Nanti salah ngomong, malah merembet kemana-mana. Ayo ya, biar aku saja toh yang ngomong. Ya begitu. Ya ya ya. Ya, ya sudah ya. Begitu saja Wirokerti. Saya kira cukup kok ya. Lah, airnya hmm? diminum dulu Toki Lurah. Oh, iya iya iya. <laughs> Terima kasih Nyi Wiro. Selanjutnya, Wiro Kerti dan istrinya bekerja seperti biasa. Rupanya hari itu tak ada siapapun yang datang. Juga hari berikutnya, Jatmiko dan Blendung belum muncul. Baru pada hari yang ketiga, Wiro Kerti melihat dari jauh Dua orang penunggang kuda menghampiri pondoknya. Nih, lihat nih, Mereka datang nih. Seperti biasa, mereka lalu mengambil tempat duduk di serambi pondok. Belendung meluruskan kakinya yang pegal-pegal setelah berkuda cukup jauh dari Matar. Sedangkan Jatmiko menikmati secangkir minuman yang disediakan Nyi Wirokerti. Selanjutnya Wirokerti menceritakan perihal kedatangan Kilurah Jatisari. Bahwa pada dasarnya, Kilurah sangat menyesalkan pertemuan yang dilakukan Jat Jatmiko dan Setioningsi di pondoknya. Maaf, saya ini merasa tidak enak pada Den Mas Jatmiko. Tapi, aduh ya, saya harus bagaimana menghadapi kepala desa saya sendiri ya. Ah, Justru aku yang merasa tidak enak, Paman. Sedikit banyak aku telah mengganggu ketenangan hidup keluargamu. <laughs> Iya, Den Mas Miko. <laughs> Tapi jangan salah mengerti ya, Den Mas ya. Oh, tidak. Sama sekali tidak Paman Wirokerti. Aku bisa memakluminya. Wah. Sekarang jadi repot, Den Mas. Mau ketemu di mana lagi coba? <laughs> Memang sebaiknya aku langsung menemui Kilurah. Menemui Kilurah? Maksud Demas mau ketemu Setia Ningsih di rumahnya sana? Seperti dulu lagi? Iya, aku harus menjelaskan semuanya pada Kilurah dan Yilurah. Supaya mereka tidak ragu-ragu. Tidak menganggapku main-main. Uh, waduh, saya kira ya begitu lebih bagus Demas. Siapa tahu kalau Denmas Jatmiko bisa meyakinkan Kilurah. Nah, akhirnya semua akan berjalan dengan lancar, ya tak? Apalagi kalau Denmas Jatmiko sudah mendapat restu dari Gusti Tumenggung Jayang Logo maupun Doro Putri. Wah, <laughs> semuanya pasti berjalan mulus. Dan kami tentu saja ikut senang. Ya, memang tapi susah paman. Justru dan Mas Jatmiko membuat pertemuan seperti ini karena beliau tahu tidak bakalan mendapat restu dari Gusti Temenggung. Malah sekarang rupanya Ki dan Nyi juga tidak mendukung. Memang serba susah kalau begitu. Sekarang tinggal dan Mas Jatmiko sendiri bagaimana? Ya, bagaimana apanya Paman? Dan Mas Jatmiko pasti tidak akan mundur barang setapak. Kalau memang di sini tidak bisa, ya harus cari tempat lain. Bukan begitu, Den Mas? Uh, itu kita pikirkan nanti saja. Sekarang yang penting aku harus segera bertemu dengan Ki dan Nyi Jatisari. Saking penasaran, Jatmiko nekat pergi ke pondok Ki Jatisari. Belum kelihatan gugup, dia menjadi serba tidak enak. Mereka menambatkan kuda di bawah pohon di samping pondok. Sementara itu, Kilurah Jatisari buru-buru menyuruh Ningsi masuk ruangan bilik. Monggo deh, Mas. Sambil diunjuk, diminum airnya. Ayo, Belendung. Itu makanannya. Jangan didiamkan saja, toh. Ya, ayo, silakan. Terima kasih, Kilurah. Jadi begitulah, Den Mas. Bukannya kami melarang. Bukannya kami tidak setuju. Tetapi ya ada sesuatu yang tidak enak di hati sesuatu yang kurang pas begitu. Dan Mas Jadmiko keturunan ngaluhur, keturunan priayi kaum Ningrat. Akan lebih baik jadinya kalau Denmas Jadmiko juga berpasangan dengan kaum yang sama. Begitu, Denmas. Kami senang kami merasa bangga dan Mas Jatmiko mencintai anak gadis kami. Itu merupakan suatu kehormatan tersendiri. Ya, tapi maaf Den Mas. Dengan sangat terpaksa, kami mohon Den Mas Jatmiko tidak lagi berusaha mendekati Setianingsih. Ah, Kilura. Ya, Kilura. Hmm. Iya. Aku mencintai si Janing sih. Hmm. Dan cinta tidak pernah menelantarkan siapapun. Justru cinta akan memberikan sesuatu yang sangat berharga bagi siapa saja. Soal itu Nyilurah jangan khawatir. Justru karena aku mencintai anak gadismu, maka aku ingin melihat hidupnya bahagia. Cinta tidak akan pernah menelantarkan siapapun. Itu kaidahnya, itu hukumnya. Karena cinta bersifat memperhatikan. Iya, benar Den Mas. Semua yang Den Mas Miko katakan itu tidak salah. Tetapi ya seperti yang tadi sudah saya nyatakan di atas. Kami tetap tidak bisa menerima. Apapun alasannya kami tidak bisa membiarkan hubungan Denmas Jatmiko dan Genduk Setianingsih terus berlanjut karena kami melihat sesuatu yang kurang pada tempatnya di sini. Misalnya, kalau sampai Gusti itu menggung Jayeng Logo tahu, kemudian beliau murka, siapa yang harus bertanggung jawab? Lagi pula dan Mas Jatmiko sudah mempunyai tunangan. Dan tunangan adalah calon istri yang sah. Kemudian bagaimana kedudukan genduk Setianingsih? kalau sampai suatu saat nanti Denmas Jatmiko demi persatuan dua keluarga besar harus duduk di atas pelaminan bersama Denayu Room. Ah, uh, iya. Jadi sudahlah Denmas, saya tahu. Saya bisa merasakan apa yang sedang bergejolak di hati Denmas Jatmiko. Tetapi percayalah, semua itu tidak akan berlangsung lama. Dengan niat yang baik, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Mas Miko akan mampu kembali menjadi tumpuan keluarga. Dan bukannya tersesat di desa Jatisari bersama seorang gadis desa. Uh, sebentar, Kilurah. Ya? Aku bukannya tersesat. Hmm. Aku sadar apa yang kualami dan apa yang kurasakan sekarang. Aku juga masih mampu berpikir jernih kok. Kalau aku sampai jatuh cinta pada Setia Ningsi, ya, bagiku itu merupakan karunia tersendiri. Aku sendiri tidak tahu. Banyak gadis-gadis bangsawan yang ku kenal, tapi mengapa hanya kepada Setia Ningsi? Aku punya perasaan semacam ini. Kalau dan Mas Jatmiko mau, ya gampang Kilura. Banyak gadis-gadis priayi yang tergila-gila sama beliau. Beliau tinggal pilih saja, dua atau tiga orang. Semuanya pasti mau. Dijadikan solirnya pun pasti senang. Tapi, dan Mas Jatmiko orangnya lain kilurah. Entahlah. Aku sendiri juga tidak tahu mengapa beliau seperti itu. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara Katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Para pendengar sekalian, demikianlah seri ke-13 Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Rifki sebagai Belenduk, Nanang sebagai Denmas Jatmiko, Ivanoro sebagai Nyilura, Elsa Surya sebagai Kilura, Hari Akik sebagai Wirokerti, Ari Kurito sebagai Nyi Wirokerti, Ajeng sebagai Setyoningsi, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa.